ingkang sampun marengaken dalu punika kula sowan dalam rangka apa iki halal bi halal mboten sanes Mugi-mugi kempal kita wonten majelis ingkang sae dalam rangka ingkang sae punika pikantuk ridho yang Allah taala. Barokah manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. yang Islam Nusantara senengane pengajian senengane pengajian orang-orang wong seneng pengajian kaya wong Islam Indonesia kaya wong Islam Nusantara Kula tahunan tenggine timur, timur tengah niku, teng Mesir niku ana enam tahun Dim. Teng Saudi bulanan, teng Jordan, teng Irak. Ora ana senengane pengajian kaya uang beri kini betul ana. Mulut muludan, Rabiul Awal muludan. Ngantek badhe mulut. Rejab Isra Mi'raj antek ruah ruah sakbanan ruahan tahtim tahtiman iki sawal mon pun tanggal patang puluh loro isih halal orang ora betul mboten ana pengajian kok kayak ngene giate ini mboten orang ana tempudi pundi-pundi ono pengajian khusus tengini Masjidil Haram, tengini Masjid Nabawi wonten. Syekh setunggal dikupeng wong puluh wong seket paling akeh. atau mawon ngaji nganggo kitab. Pengajian umum ngeten niki ora ono. Tunanten. Oh, tembriki niku orang mau Recep Isra Mi'raj Ruwah Sakbanan poson zulul Quran Sawal halal bihalal Nanti tanggal patang puluh telu Mangkis dilok ono pengajian pengajiannya syukuran kaji Ono ngaji meneh Apa Suronan pindah omah pengajian nganten pengajian sunatan pengajian ngan pindah omah nganten sunatan ngantek ngobong botol pengajian sing kula gumuni niku ngaji sregepe kaya ngene tapi sing dikai pengajian kok tetep ngono Niki sing rada gawokno nggih niku. Sing senengane tukaran karo dulure ya ora mari. Sing gawene bengkerengan karo bojone ya isih tetep bengkerengan. Sing korupsi ya tambah dadi. Ya. Jadi kalau ini kadang-kadang kepikiran nih, ini penggawean mau itu hasanah ini iya. Jadi orang-orang gunane apa orang? Nek orang-orang gunane kan termasuk min khusni islamil mar'i tarkuhu nih, Ditinggal ra wis mau itu hasanah ini, Nek orang-orang gunane. Wong nyatane ya panggae sing segati. Nah ini bong-bong sing optimisan niku. Lah ampun dikai pengajian kaya ngoten mau terus ngoten apa meneh mboten ngono. <laughs> Nek mboten terus kaya apa? Tapi <laughs> pengajian-pengajian ngene niki sing marakno niku wau Kiai Hasan hari ini jadi ini NU di Musoi niku. Niku mau saking anu anune pesimise Pak Kiai Hasan hari ini Hariri mawon. Rumangsane di Musoi. Jane ora di Musoi ra apa. Mok diereni, diereni. Ngerti era ini, Mary, wong iki Mary. Niki mumpung meh pitulasan dadi kula lampen ini, kandhani kula niku ada konco Tionghoa, etnis Tionghoa. Pelukis. Wonten pameran lukisan piyambake gambar Hadratus Syekh Hasyim As'ari kalih Gusdur, Kula terus kulo parki ya mbak sampean kok gambar orang ini sampai kenal apa bagaimana ini mapik gambaran Hadratus Syekh hasim asal digambar nganggi sistem batik oh ini gini pekalongan senajan terkenal batik yang nate ngelukis batik lukisan Hadratus Syekh hasim Asari kalah gustur kula takoki Sampian kenapa kok yang dilukis kok nggak Pak Harto nggak Bung Karno nggak Jokowi nggak SBY kok sampean lukis kok kado tuh Syekh Hashim As'ari sama Gus Dur itu ya mbak eh, jawab ini ngaget ngaget-ngageti loh ini pak kalau tidak ada orang ini kalau tidak ada orang ini lebih konkretnya kalau tidak ada NO ini yang bikin NO kan orang ini ya toh pak ngerti kayak ngerti nek kata tuh saya di antara lain yang bikin Nahdlatul Ulama kalau tidak ada NU, itu tidak ada NKRI ini tidak ada. Kalau tidak ada NU, tidak ada NKRI ini. Jabe ngoten. Nah, terus kula terus maca-maca, maca literatur segala macem. Iki kok ana wong etnis Tionghoa kok ngantek muni ngono kuwi jane berdasar apa malah yang mbak ngejak kalih kula nggawe pameran untuk meluruskan sejarah mesti digambar ini niku karepe tokoh-tokoh NU sing disik-disik bangsa ini Kiai Wahab Hasbullah ABC Samsuri Kiai Raden Asnawi Kudus Kiai As Abbas buntet ini ngoten niku itu ya, dono contoh yang diperingati 10 November itu siapa siapa itu siapa yang berperan di sana Bung Tomo itu kan cuma Allah Akbar Allah Akbar tok untuk menyemangati arek-arek itu arek-arek Surabaya itu siapa itu itu Ansor itu itu anak-anak santri pondok santri yang mimpin di depan depannya tentara Inggris Londo tentara sekutu itu siapa itu yang mimpin di depan sendiri itu Kiai Abbas Buntut panglima ini Kiai Abbas Buntut orang nganggu apa-apa ngomong mawon <laughs> konten terus kau golekin untuk ulon untuk tulisannya wartawan Arab. Wartawan Arab yang ketika revolusi Indonesia ini bergolak yang baik memantau tentang Indonesia ini. Namine Said Asad Siham, opo kalau runut-runut kali kure siap barang niku terusnya tesih onten. Dunurane Asad Sihab namanya. Kula nemu kitabe niku nganggo cara Arab terbitan Kuwait, terbitan Kuwait. Judule Al-Allamah Muhammad Hashim Ash'ari Wadi'u Labinati Istiklali Indonesia niku nek diterjemahno letterlek harfiah Maha Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari peletak batu pertama kemerdekaan Indonesia. Iku gak ana sing ora. Niku kula terjemahake. Tak niki malah diterjemahno cara Jawa barang kali Kiai Sotik Rois Surya Marang. Itu dijelas no. kiprae Mbah Hasim Asari. Cikal bakal NU niku pesantren. Pesantren, pesantren, pesantren, pesantren, pesantren. Kiai-kiai pesantren nggawe organisasi. Mergo dawe Sayyidina Ali sesuatu yang batil saja kalau ditanzim, kalau ditoto dengan baik, itu bisa mengalahkan yang hak, yang tidak ditoto. Apalagi ini hak ditoto. Kiai-kiai pesantren dari mana-mana, dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi, Kalimantan, kumpul nganakno jamiah Nahdlatul Ulama durunge niku Ki Hasim gadah Nahdlatul Tujjar. Mbah Wahab kagungan Nahdlatul Waton. Sing nom-nom duwe Subbanul Waton. Kabeh kok nganggo istilah tanah air. Malah ana penulis bule penulis barat yang menulis bahwa nasionalisme di Indonesia ini tidak ada kalau tidak ada pesantren. Padahal kiai-kiai pesantren itu menurut kula kurang ngerti nasionalisme niku. Rapor saya takoknya ke Pak Kasan Kasan. Kasan hari sampai takok ini nasionalisme. Nasionalisme itu isme itu paham dari barat kiai-kiai pesantren banyak yang tidak tahu kiai-kiai pesantren dan kemudian NU NO menyintai Indonesia bukan karena nasionalisme tapi karena pikiran sederhana ini kiai-kiai kiai-kiai pesantren itu padha karo kiai-kiai NU kiai-kiai desa Ono kiai pesantren Kuda ini rak kula tok tenggine tengah-tengah kutha. Mriki mboten wonten mriki niku kedunguni, <laughs> bojong, pokoke bangsa desa-desa lah. Lirboyo, Krapiak, Ploso, Tebu Ireng, tambak beras, niku desa kabeh jenenge desa kabeh. Pikirane kiai-kiai desa niku sederhana. Indonesia iki omahku. Aku sujud ning kono kuwi. Aku tahiyat ning kono kuwi. Aku lahir ning kono kuwi. Engko nek mati diperkirakan ya ning kono kuwi aku dikuburkan. Titik. Jadi ini harus saya cintai ya bisa-bisa. Nek ono sing wani, wani-wani arep merusak omahku, ya tak lawan. Ini rasa rasah dhuwur kita apa kita takrib buat temawan pun Kang. Dalile bilang Mulane zaman sekutu mudun teng Surabaya, pemerintahan pusat tidak ada arahan apa-apa, instruksi ya tidak ada, diserahno di bawah, di bawah bingung. Kadotus Hashim Ashari ngedalakan fatwa jihad melawan sekutu melawan Belanda Inggris perdungain dalam radius rinci bang. Bung Tomo soan Hadatus Syekh anda wis saiki iki perdungain Bung Tomo terus Allahu Akbar sing diketokno Bung Tomo atau tuh Syekh Hasyim As'ari kalau santri-santri ora ketok mboten ketok nanti mawon diketokno ana hari santri barang niku ini asline niku ora diketokno niki sing kanca kula Tionghoa niki mau kepengin meluruskan niku mergo pemerintahan setelah itu kaya-kaya menghapus jejak-jejak perjuangannya pesantren kiai-kiai pesantren ini Ngantek ngene nopo niku jenenge nopo niku gambar-gambar patung-patung tentang sejarah Indonesia niku ora ono. Perjuangane kiai-kiai pesantren berang NU ora ono. Diorama, diorama teng Jakarta ini ndak memuat. niku ngantek zamane Pak Harto. Zamane Pak Harto niku sing digunakno kanggo nglawan PKI ya Bansel. Bansel niku ya Ansor. Ansor iku ya NU. Pak Harto dijokno NU. Tapi bareng wis normal wis menang. oh, ora oleh melok-melok. Kenapa apa gak entuk melok-melok? Wong desa. oh, wong desa. Telung puluh loro tahun Pak Harto berkuasa niku sing tahu ngelawan partai ini ya sing namine Golkar niku mau NU tok tahun 71 gregeten 71 kok isih ana sing mani yaiku NU terus di bonsai didadekno siji ning gone P3 niku akal-akale Pak Harto pinter niku sing Islam-Islam dadekno siji padahal sing Islam niku sing akeh ya NU tok niku lah MI barang niku wong wonge mbok ora gak kerti. no siji nih gone P3. Tahun 77 NU es gak melok. Wis dadi P3. Tapi mulai tahun 77 ngantek Pak Harto lengser orang tahu NU pun mimpin orang tahu mimpin P3 gak tahu blas. Padahal di sini P3 niku NU tak, Bareng Pak Harto lengser lagi Hamzah Hasi so jadi ketua P3. Malah NU, karpe NU ojo dipimpin wong NU. Tegene Cipasuk Gus Dur menjadi ketua NU gak oleh Pak Harto. Wong kok kaya ngono anu karo NU niku. Mergo NU menego, mboten sakit dilawan nganggu kekerasan ya so iso mergo mengakal, mengakal di bawah saat ini mulai ada wah ini mau sing dikandakno kiai Hasan Hariri ini mereka memiliki. mesah ngantek mbededeng anak arep musai NO. Tenang mawon mengenai itu. Tidak bisa. Sengaja sih. Sengaja. Sing dikandak-kandak muni radikal-radikal ini. Jane sing jenenge radikal ini NU. NO. Mergo napa? Mergo berakar, Radikal ini berakar sampai gak iso, sampai nogrek-ogrek gak iso. Senajan wong NU yo ya gak pati mudeng BNO NU iku apa gak mudeng. Malah mbek kekuatane dhewe gak mudeng. Pimpinannya siapa gak jelas, gak pokoke mbah pokoke. Aku derek kiai ngono tok niku. Pimpinannya siapa, mboten ngerti. Sampai tahu ngerti nek kula tahu jadi rois am. Lo gak tahu atau gak ngerti lo? Lo padahal tahu jadi rois am lho ngeten iki. Gak usah sekolah. Tapi semua lakon. Tegene NU niki sing ngurip-ngurip halal bihalal ya wong NU. Terus berkembang jadi budaya nasional. Ya ono, sampean begini Arab, tambah rawa, ketemu. Arab kau, Syria, Mesir. Teng Mesir niku kula Idul Fitri ku menangi ping 5. Ping 5 kula bodho Mesir itu. Orang tahu kono, ya, unjung-unjungan silaturahmi ning ngerasa no opor kono, kupat kene, lepet kono kau ana ten kau, mudik apa tambah kau ana. Teng Mesir niku anggere basolat it terus gawok kloso gawok bontot sego lawuh sak pitulute sak keluarga mara ning kebun binatang kloso digelar pakanan rampatan ditata terus mangan ambek nyawang kethek ngoten niku lho wis mok ngoten niku mereka bal mulih wis atau memiliki ini ngantek seminggu sepuluh dino terus ujung-ujungan saling memaafkan satu sama lain. Halal sih halal. Betul nonton. Di samping karena memang menuso menika mempunyai budaya sendiri-sendiri. Niki sing wong ora paham ning. Ana wong muni Islam Nusantara rumangsane Islam Nusantara itu Islam dudu gawanane Kanjeng Nabi ngono. sana Islam Nusantara ini nyaingi Islam Arab. Lho kok nyaingi Islam Nusantara? Islam cara beragama Islamnya orang Nusantara. Orang tahu ngaji nahwu ya, ya gak ngerti. Dunungane idopa barang niku idopa. Bimak apa itu gak ngerti deh. Rumah sana Islam Nusantara itu Islam anyar. Oh, maksudnya Islam. budaya ini wong Indonesia nek ngelakoni Islam ana halal bihalal. Koyok serbanan jubahan, ini bolak-balik kalau kandak neben do paham. Jubahan serbanan niku budaya Arab. Jadi sing serbanan jubahan mboten mok Kanjeng Nabi tok. Ora namung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tok. Tapi Abu Jahal ya iya. Abu Lahab ya jubahan ya serbanan. Wong iku pakaian daerah mereka. Lho Kanjeng Nabi niku jane ya iso iya, wong kekasih Gusti Allah utusane Gusti Allah nek arep gawe dhewe mode pakaian islami iso wae tapi mboten kersa kanjeng Nabi yo ya semelok apa jare budaya lokal iku apa yo ya cobahan serbanan lah nek cobahan serbanan makin nek jumbuh karo Abu Jahal piye Ora ora nek jumbo, ora. Ternyata pancen ora jumbo tenan. Mergo wong iso nitik senajan padha serbanane, padha jubane, nek Kanjeng Nabi raine sumeh, mesem. Janji ana wong jubahan, serbanan, rais raine kok mesem Kanjeng Nabi. Ana wong jubahan, serbanan kok rayune sangar Abu Jahal gampang ditentenane, ditentenane. lah kalau sampean nek ajeng niru kan pakaian Arab terserah nek mawon sampean nganggo serban nganggo jubah tapi nek raye sampean sangar aja nyalahno nek diarani itba Abu Jahal nek itba Kanjeng Nabi pakaian jubah serban ya raine sisan raine mesem kanjeng nabi niku dijuluki basam mergo wedanane menika mesem wedanane ora kok bibirnya bukan karena garis bibir tertarik ke atas lalu disebut senyum seluruh wedanane kanjeng nabi itu tersenyum mulane nek ana wong arep curhat karo kanjeng rasul sallallahu alaihi wasallam durung curhat nyawang pedanane Kanjeng Nabi wis ilang kabeh sumpeke niku. Mergo wajahnya tersenyum menyembuhkan duka lara. Nah iki ora lara ora apa. Nyawang raine malah senep kowe. Oh, Jadi itbak Kanjeng Nabi. Mulane ning Gus Dur niku karepe itbak Kanjeng Nabi ning dindi nganggo ketuwek peci terus nganggo klambi batik. Niku itbak Kanjeng Nabi di dalam berpakaian. Artinya berpakaian sesuai dengan budaya lokalnya, Mas. Koyok Kanjeng Nabi memakai pakaian jubah dan serban, pakaiannya orang Arab, maka pakai batik dan peci hitam kayak pakaiannya orang Indonesia. Jadi, rada mikir ngoten nah, aja. Aja sing mikir kok cak lontong tok ae. Ya mikir. halal bihalal barang niki itu khas cara berpikir dari pendahulu-pendahulu kita kiai-kiai pesantren bukan masalah apa-apa Merkup, pancen beda teng Arab kali teng mriki beda wong Jawa niki terutama wong Nusantara niki niku muring-muring tuh angel wong Nusantara niki sampean muring-muringake muring angel tapi nek wis muring-muring ilange yo angel nek gelo niku niku suwi banget mendem nih. Wong njaluk ngapura niku ya ngenteni bodoh. Bayangno nih. Nek wong Arab mboten, wong Mesir niku mboten. Wong Mesir niku gampang muring-muring tapi gampang ilange. Nek wayahe musim panas, musim panas niku mbok menawa kok sirahe do umub ngono. Wah, tukaran niku sanggon-gon, teng pasar mesti ono wong tukaran ning bis ono wong tukaran ning gune stand plat ana tukaran terminal tukaran nek musim panas nanti teng kene koran-koran teng mriku niku ahram jumhuriyah kan niku ditulis hari akad kemarin di pasar 200 kali perkelahian di terminal 150 kali per niku antek tapi tukarannya mereka nggih mau sediluk-sediluk tak ngono pisau-pisauan ngoten mawon ora kaya mriki mriki nek tukaran joto santenan antek merempul kabeh kula iki gadah kanca sakniki dadi dadi direktur pesantren besar teng Indonesia ini menusakan ndak akeh mangke sampean golekin yang baik pengasuh pondok pesantren besar kok biyen nakale ra karuan wonge cilik nuakal, yang ya ngapal no pisok harap, pisuan Arab niku Masya Allah dikumpulno niku sak menten niki pisuan jadi Wong Mesir terutama niku nek tukaran niku akeh-akehan pisah macam mawon. Nek menang akeh ya menang. Mulane ngante ono wartawan senior Mesir namine Anis Mansur nate teng Indonesia. Terus ki ambeke nulis ini Ahrom, pengalamannya teng Indonesia. Dia nulis dengan judul keajaiban-keajaiban Indonesia. Salah satu keajaiban yang ditulis ya mbak ini ku jari ini di Indonesia itu tidak ada satu kata pun untuk miso, untuk mencaci. Lah kula maca juga, kan terus kula golek ya pun iya. Mosok aku gak duwe pisuan anu. Ketemu kurang ajar, kurang ajar ini di, ora pisuan, diajari rak wis kurang neng momok kurang ngono wae. Kurang ajar. Ora. Niku mboten piso nek cara Mesir kurang ajar niku. Ana buset, tapi bahasa Jakarta, Betawi buset. Niku pisuan. Tapi diusut-usut, ternyata ya kok Arab juga. Buset niku wong akronim saking Abu Seton. Abu Seton dadi Buset. Padha karo serbet niku saking sarubetin. Sarubetin serbet sing paling elek dhewe ning omah niku serbet niku. Dinggo kono dilap kene ada elek dhewe. Sarubetin. Serbet itu bahasa Arab. Oh, tuh gini Mesir niku masyaallah. Lah niki kanca kula niki numpak bis kali kula ngaten. Wah, asrama teng teng kampus niku buka uman linggian mergo biasanya esuk ngoten niku penuh ngadeg ngoten niku ora ana udan ora ana angin gambae kandha kalih kula gambae wong Jawa Kang wong Mesir iki tak indakane sikile kan mulai nemen muring-muringe selawat ngono wong Mesir niku muring-muringe kaya apa niku nek sampean selawati lah kula mulane matur niku wau gampang muring-muringi gampang hilangi umpung muring-muring ini sampai selawati selalu ala nabi Allahumma sholli ala Muhammad nek temen yang ngenteni setahun ngapura sampean ngenteni setahun engko nek Idul Fitri Sawal. menika mboten selalu ala nabi pun salaman lah roh kelakuane wong Arab ngoten niku kanca kula niki tendu ada-ada niku tak si sikile engko nek muring-muring nemen ku selawate ya mbak ini perlu nih meh ngapal no pisoan Arab tenan kula dereng muni ya ya mbak mun ngindaki sikile wong niku gue di, ya mbak cilik langsung ya pisan malak apa buat terus ya mbak itu ngapalno niku ya eh, Ya yes, diluke eh, kentekan ya lo, nggak ki laki ngapal no untuk pira ngonten mawon. Entek ya, Mbak. Terus gak iso ngunggahi nek mereka sih macem-macem pisoane ki ambek entek. Entek terus cowok ke wong musir empun wonge sestoke kok meneng dipisoi cowekal gulune. nih, ya, mbek cekal diangkat. Gandul-gandul sikile. Wong musir gubedine semono ya mbek cilik. Surga bae ngelirik kula, Kang. Dan selawati, Kang. <laughs> kula ibu-ibu gak krungu. Coba orang sing usile kaya gini, Ora ana udan ana nangin dadak. macam-macam, kula ibu-ibu gak keruh. Kang cepet, Kang. Kalau mau sini kata ngamuk. Pitule itu. Kowe ngomong apa jeneng? <laughs> Sesuai kula kula Ya baik pun pucet. sampai di dua tenang mbekan. Kula selalu ala nabi. Lho kok diculno terus dirangkul. Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Waduh. Iya, ilaha Allah Iku eh, kok kaya lelucon ngene ya oh, kayak mulu ngamu, ngono ngamuke Mulanya Mulane sampeyan memperhatikan uh, napa kehidupan berpolitikan di Timur Tengah ngeluh sampean niku. Delok tukaran kono mbekan ngene. Delok tukaran kono mbekan. Nah terus kancanan kalau kono sesuk neh tulang wah oh, ngoten mawon siluk-siluk ngoten nah. kecuali nek ana sing ngobob ngububi kon jaba akeh ndadi nek to mriki niki mergo nek wis kadung muring-muring suwi banget jadi dinteni pada saat dadane wong Islam ini jembar kabeh. Pada saat kapan itu dadane wong Islam jembar? Yaiku nalika dosa-dosane ning Gusti Allah di mbek Gusti Allah. Ya kuwi wulan Syawal. Mergo wong-wong Islam Indonesia ning wulan Ramadan padha poso kabeh. Man soma Ramadan imanan wahtisaban Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Wong sing poso imanan wahti saban mergo iman lan golek ganjarane Gusti Allah tok ora golek leme sapa-sapa wong kuwi dosane di ngapura sing wis-wis malah ana riwayat mangko maromadona imanan wahti saban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi sapa wonge sing jungkung bengi namung krana iman lan golek ganjarane Gusti Allah wong kuwi di ngapura dosa-dosane sing wis-wis dadi maju kena mundur kena sampean iku sampean poso tok ora traweh untuk mansoma Ramadan <laughs> sampean traweh tok ora poso untuk mangkoma Ramadan <laughs> kena kabeh Masya Allah Gusti Allah niku apikane ra karu-karuan Ula ana ana kados loro mangko Ramadan niku rak jungkung traweh witir niku men traweh witir tok ora poso kan untuk kados niki eh ya di Ngapura sampean poso tok gak traweh kena mansoma Ramadan Mulane terus jembar kabeh dadane. Mergo di ngapura Gusti Allah. Mergo di ngapura niki jembar nek wong kon ngoten gadah dosa niku untuk mriki jembar. Mulane sampean nempo nate tumon ana pejabat tinggi njaluk ngapura teng ngene rakyat. Nate. Nate nggih niku nalika sawal niku nek nalika bodho niku jabat tinggi barang sing asale gengsi njaluk ngapura mbek rakyat, njaluk ngapura. Mergo mrikine ngapura jembar. Jembar. ngapuro ngapura karo Gusti Allah dadi sing asale niku ngangel dijaluki ngapura dilalai ya enteng, gak gak apa-apa. Ngapura. Lah tiang-tiang sepuh kita niku lho hebat niku kan di situ itu. Iki nek karo Gusti Allah ngono ya kepenak. Gusti Allah niku Masya Allah. Api aneh ora karu-karuan. Lembaga pengampunan ini ku kuatah sangat. Niku wawu poso menghapus dosa jungkung bengi menghapus dosa sembahyang maghrib isak duhur menghapus dosa innal hasanat yulhibna sayiat rukuk rame nek rukuk niku iku ngentrok dosa tapi nek ngeten iki dosa pral pral pral pral dosa sampean niku dirontok mulane nek rukuk Aja cepat cepat Ben dosane entek ngono. Ngono kok ngono tok ya saya kakeh ning mriki niki. Dientrok ben do rontok kabeh. Rukuke sing suwi. Sujud barang niku sing suwi ben rontok kabeh dosa-dosa. Istighfar menghapus dosa. Gandeng tangane bojo ngapus dosa. Wis pokoke la ilaha illallah. Gusti Allah niku hobine pancen ngapura. Hobi niku. kok dungane napa donga Lailatul Qadar niku menapa? Allahumma napa nika? Hmm? Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fuan. Innaka afuwun karim panjenengan menikah zat sing katah ngapurane sing murah. Tuhibul afwa sing hobine ngapura. hobi hobine ngapura. Malah wonten riwayat umpamanya mung sak ngalam dunia niki kira-kira pitung miliar niki kok wapi kabeh orang orang sing salah. Niku malah di sikat kabeh kali Gusti Allah di diplotesi kafe terus engko munculno menusane sing iso dosa supaya Gusti Allah iso ngapura duso, hobine nusa ngapura duso, sing aneh niku awake dhewe karo Gusti Allah sing apian ngoten niku petentengan tapi kalau menusa sing ora kenean niki sembranan Lho manusa niku orang kenekan. orang kenekan, guyon tersinggung. Eh, Jaluk ngapura. Padha-padha rumong salah ini le. Kene ya rumangsa salah, kono rumong salah. lu kok ndak gak reginan salaman ini lho. Oh ya ben kono sik. Kono sik, aja gengsine. Sampeyan kok takoki, enak enti bergaul kalau Gusti Allah kalau menuson hmm, kayak ison jawab nah enak-enakan enak kalau Gusti Allah mergo ini wau Gusti Allah iku apian ngapuronan menuso ora kenaan namuan. Dulu Awak dhewe kadang-kadang kuwalik embek Gusti Allah niku Pulau Kula niku nate pundak pulau kula diketenake tiyang tengene sembayang niku. ini kurang miring. Kiblate kurang mereka, Jadi pulau kula nong. Pulau takoki bar sembayang, sampai lah apa potang pundak kula sampai mriko kene. Lho ku menurut dawe internet niki kiblat niku merasa menceng mereka Gue jebule pancen wonten sing begini, kula sowan kula dijak melok ngresteni arep gandani mihrab pengimaman. Batu peletakan mihrab. Loh, Dinan niku tampun nonton masjid sak lawas to. Nggih niki mihrabipun mawon. Lha sing dinapakake. soalnya dawuhe internet niku tak niki kurang mereka. Jadi sak majeng sampean bongkar ngoten. Nggih dibongkar diadepno mereka. La ilaha illallah. Lah kok kangelan ngoten sampean? Sajadahe sampean mohon sampean kita nakir ampun cukup. Ya wong pengimaman semua nambah nambane lah kok pengimamane sing ajeng sampean gempul niku lah napa sajadahe mawon ketenake ben sesuai dengan dawe internet niku wae ayo Lha orang ngono itu wah ribute mboten kar-karuan. Perkara Idul Fitri ping pindho kuwe kira karuan niku padahal niku hak Gusti Allah taala kabeh petentengan malah ana sing petentengan ngantek tukaran kalau dulur perkara perkara hak Gusti Allah niku kan aneh banget iki karepe Gusti Allah ngene citoke karepe Gusti Allah ngene padha-padha gak ngerti karepe kok tukaran <laughs> Kowe iki gak ngerti karepmu iku rak kira-kira tok to kowe iki. Kowe kira-kira kono ya kira-kira kok tukaran lha apa? Iki kadang-kadang awake dhewe lali nek Gusti Allah taala menika nggadahi asma Syakur. Syakur. Gusti Allah niku Syakurun kari. Gusti Allah menika Syakur. Syakur menika maha nrimake maha nrimake Jadi asal sampean mboten niat ngelawan, iso sampean nggih ngoten niku niku ditompok karo Gusti Allah sampean sembahyang ngeten iki mesti dawuhe internet mereka sampean mriki kira-kira ditompok apa Gusti Allah nek karo menusa mungkin gak ditampa mergo menusa niku ikrike karuan wangele ra karuan niku ngene kudu pas gak pas ngamuk nek Gusti Allah mbok dawuhe Kanjeng Nabi sadidu wa kharibu sampai nek perlombaan manah kok? ana bunderan terus gambar kaya napa namine obat nyamuk bulat bulat tengahnya bundel ini perlombaan mana ini sing dirah niki sing tengah niki kita beragama beribadah segala macam niku kudu nggih ngoten kudu dipas pas pasno nih di tengah saat itu niku ngepas no bidik lah bahasa Indonesia nek ora iso pas ya pula, parek-parek ngutin apa-apa anggile dipas-pasno. Lebih baik ngepas-ngepasno, lebih baik membidik dan tidak pas, hanya parek-parek. Tinimbang orang membidik, orang ngepas-ngepasno pas. Malah pas. Itu jenenge kebetulan. Gak acik orang kanggu niku. Itu ngepas-ngepasno ngaji niku nih supaya pas ibadah ini ngaji Nenek, apa jenenge mau buka terjemahan Quran Departemen Agama terus jadi ustad nih ngerusak niku dinggo dhewe mawon jerung cukup apa mana kok dinggo mulang kula niku tak ngomongno barang gini ngarepe menteri barang ya gak peduli aku. Kula gak cocok mbek terjemahane. Quran diterjemahane belas ora cocok kula. Niku kula omongno teng ndi Gak ana sing bantah berarti ya cocok kabeh mbek aku. Gak cocok. Quran itu ora iso diterjemahno. Quran itu bisa ditafsirkan tapi tidak bisa diterjemahkan. Mergo apa pemenang bahasa Indonesia di samping bahasa Indonesia itu kosa katanya cumpon balungan katanya berbeda jauh dengan bahasa Arab tenggini bahasa Arab niku Zaidun imun kalih Zaidun koma kalih inna Zaidan imun kalih inna Zaidun koma kalih kana zaitun iman, iku beda kabeh inna zaitan imun, beda kabeh sampean terjemahno saiki di bahasa Indonesia engko zaitun berdiri semua <laughs> Zaitun kok imun zait berdiri Zaitun koma zait berdiri Inna Zaitan kok imun zait berdiri Karena Zaitun kok iman zait berdiri Lah kok zait berdiri semua Lah muspro karena barang Inna barang ini Padahal Al-Quran itu istimewanya adalah sastranya terutama. Terutama sastra. Bahasa Arab kemasukan min dan tidak itu berbeda. Min saja ada yang min zaita, ada yang min, zaita itu nenek ini Indonesia gak dimaknani. Wong jenengi zaita, Padahal min zaita itu ana maknani mamin kaumin ora padha karo kaumun? tapi ning bahasa Indonesia padha kabeh lah diwaca nganggur dari ini slogane kembali ke Al-Qur'an kembali ke Al-Quran kembali Quran apa kembali ke terjemahan Quran Depak itu loh pakai bener kembali ke Quran ya ngaji ya model ya ngaji tafsir kembali ke Quran kok Quran dipak yang rusak tuh lo tengkono mau coba dribul anak wantam lah leher-lehernya langgar ketemu wong kafir kok diwantem ini kabeh leher orang ngerti ada nuansa-nuansa kata ada sirul asrar di sana di dalam Al-Qur'an itu yang tidak bisa diketahui hanya melewati terjemahan tidak bisa wong puisi mau betul sakit sampai terjemahan ya. mesti gak pas apalagi Al-Quranul Karim iya. niki dino ini terus akeh wong sing keminter gara-gara akeh kenal Quran itu melewati terjemahan Mugi ambake nek gelem ngaji, wah tambah gawok ki ambake kali Quran niku. Lagi maca terjemahane sudah rumangsa ustal. Ning dindil pidato. Dalile baligu anni walau ayah. Ini gak ngerti maknane walau iku apa, walau iku apa, walau ayah itu. Baligu anni walau ayah niku rumangsane ya kowe ndek maknanine kowe di ayat siji sampai ngerti goyah ngaji. ngaji eh, tertarik kali niku. Enggak jelas. Enggak jelas. Nah yang mau disinggung-singgung kali, kayak Hasan Hariri niku. Akeh ini tuh, ini tuh sing ini muni ngoten tuh biasane kiai-kiai melarat ya. kiai Kiai NU kiai melarat. kalau Ah NU tuh, Mereka buat duit kan di Allah wa a'lam bisawab. baik gua dah, nopo nami ini. TV ini ku pirang-pirang. Wah, duit kondin. in NO gak duit, duit aswaja niku ya, wae wong NO ora kok wae NO. Wae wong NO. Padha karo pesantren-pesantren pesantren pesantrene wong NO ora pesantrene NO. NO ora di pesantren. mau ngakon-ngakoni ngono ae. Nek waya konferensi. Di sini ada pesantren NO sekian. Mau itu umbantul kapan? Aswaja, TV 9, bahan niku TV ini wong NU. orang TV NU. Apa mbah piye wong NU niku? obong barang kula provokasi barang ya ora pati anu. Tenang ae. Lillahi ta'alane niku orang taktis blas. Lillahi taala niku ya ono ya ini ngono ae. Masyaallah. Masyaallah. Lu ngono ya kok urip terus kula lek gumun tak mriku niku. Jadi tapi hati-hati loh, nek niki NU ora tenanan pengurus-penguruse. Niku saat niki pun kata sing do tertarik mergo kita kok gagah. Kono kok kok gagah ngono. NU kok gak gagah blas. Sakniki ra gagah-gagahan. Gagah. Wah, gawe ini metu ning gone ratan. Allahu Akbar. Allah. Kan ketok gagah ngono. Wong NU kok tahlilan to, tahlilan, manakiban. <laughs> Tapi wong NU niki percaya karo Gusti Allah, percaya karo Gusti Allah wis ah. Kowe percaya karo akalmu to. Ini tak percaya mek Gusti Allah. Gusti Allah mesti nulungi wong-wong sing nulungi agamane Gusti Allah. Ora raus daya. Ki mau geneman kok ngalor ngidul. Gak jelas iki acarane hal halal bihalal Islam Nusantara bisa ana ya Islam Nusantara nih mau. Halal bihalal, halal bihalal. Halal bihalal <laughs> iku ya bahasa apa niku gak jelas. Kula niku teng Arab pirang-pirang tahun juga ya gak tahu tumon ana wong Arab muni halal piala ya gak tahu roh iku. Ya. Iku apa iku? Apa alawas niat dan biat ngono apa biar karepe? Ora tahu Mbok Bakas iki, eh? Mbok Bakas asal usule kata-kata halal lebih iku lho. Iku ni hayat dan biat ngono apa piye? Maknane apa nek Alawas niat dan biat? Nek ya dan biat tampan tinampan. Tengini bek nika bab bek dol tinuku ya, tampan tinampan ya dan biat ingin nek halal bihalal wong Arab bal gak mudeng muni halal bihalal <laughs> wah ini benar bener tulisannya halal bihalal iya bener ini biasanya nulisnya dikai halal bihalal malah dicekak HBH tidak HBH dicekak pun halal rumah kane halal bihalal menengok tiga kata padahal halal bihalal satu kata satu kata halal bihalal kami buka kamus besar bahasa Indonesia halal bihalal ini gua nonton acara apa Hak silaturahmi pada waktu Idul Fitri halal bihalal niki sing namine Nusantara niku bahan bakunya meskipun dari Arab halal itu didul haram bi niku harfu jar nek dirangke halal bihalal itu sudah bukan Arab itu sudah assembling gawean Indonesia. Bahan baku dari Arab dirakit di Indonesia jadi halal bihalal. Itu Islam Nusantara. Eh? Assembling namanya. Niku kathah nek sampean goleki Islam Nusantara niku kuatah sangat assembling assembling itu yang disesuaikan dan itu yang menyebabkan Indonesia merupakan pemeluk agama Islam terbesar di dunia dan menyebabkan Nahdlatul Ulama merupakan organisasi terbesar di dunia. NU niku organisasi terbesar di Indonesia. Niki kula dipaksa dipaksa-paksa kon tenggene Austria. Kula pun kula kula kaya alasan bojo kula mati barang gak gelem. Orang-orang gelem nampa. Kula diundang pokoknya. Di, Austria nanti akan kumpul orang-orang Eropa semuanya, pimpinan-pimpinan pemegang kebijaksanaan-kebijaksanaan di Eropa untuk datang mendengarkan tausiah itu loh. Nah, kula pun ngelak terus saya wah saya tidak bisa ini urusan saya di Indonesia banyak sing terakhir kok ngandani ini tidak bisa saya masih bila sungkawa bojo saya mati enggak eh, sebentar saja enggak sampai seminggu lah pokoknya nanti kita kumpulkan semua dia Austria itu nanti jenengan ngomong sebagai kawan lah sebagai kawan nasihati kami kan sebetulnya bingung nih wong Eropa Barat itu bingung mereka kelakuannya dewi bingung gara-gara mereka tidak adil terhadap kasus Palestina itu dampaknya itu ngomblomplon dan sekarang ini pusing ISIS itu ISIS ngeradem belas ini. gara Islam Irak Syria itu di Timur Tengah di Syria dan di Irak dihantam tapi mereka larinya ke Eropa, ke negara-negara Barat. Nah, ini sing diserang mereka. Oh, sing mikir niki iki teng mereka ini wonten dua kelompok yang satu Islam keras yang satu Islamophobia. Islamophobia ya garis keras tapi sing anti Islam termasuk calon presiden Amerika ini, Donald Trump niku sing garis keras garis keras tapi garis keras yang ngelawan Islam karena orang Islam ngojo untuk urut tengene mereka sing eh Islam garis keras sing sidik-sidik ngebom panganan ini ngoten niku eh pusing ya mbak lah kesalahe kula niku kula nate ini Amerika, teng Eropa niku ngandani kowe iku keliru to. Referensi keislaman niku kowe golekmu kok ning Timur Tengah, ning Saudi Arabia keliru. Mbok ning Indonesia. Salahe kula teng mriku niku. Teng Indonesia terus kula sing dikongkon. Oh, Indonesia pirang-pirang ini aku ngono. Mana orang Indonesia bilang-bilang pokoknya anggil cek ngono Indonesia kabeh betul dan jika NU ngono ae mesti pada pikirannya mbek aku betul pun ngeluh dunia ini ngeluh jadi sebetulnya NU itu dibutuhkan sekali oleh dunia bukan hanya di Indonesia senajan di Indonesia jadi ini Kiai Hasan Hari Musawi. orang di Musawi wong pengurus HTI dong tenggen kulo kok. Do wadul kalih kulo, zaman tulungi Agus niki di musoi oleh tiang NU ngono. Terus <laughs> dimusuhi Ansor ni. <laughs> Do wadul kalau kulo. Nah, kula nggih kula kandhani gini loh, NU itu gampang kok Jangankan kok sama-sama orang Islam, sama yang non Islam saja orang Indonesia bisa bergaul dari dulu kok. Cuma jangan sekali-kali sampai ada isyarat untuk melawan Indonesia. Itu uang NU nggak kuat dia. NU jangan sampai nudik-udik Karena orang NU itu menganggap Indonesia ini rumahnya. Kalau sampai ngutik-ngutik Indonesia, berarti ngutik-ngutik rumahnya. Coba sampai nggak usah ngutik-ngutik Indonesia, nggak akan dia apa-apain sama Banser itu nggak apa-apa. MNU nggak apa-apa. Lu sampai ngutik-ngutik bang, Pancasila sampai ngutik-ngutik, UUD 45 sampai ngutik-ngutik. Orang-orang Indonesia kamu anggap neraka kabeh, bihot kabeh. Lah bigot dong yang ono ya ini dianggap bigot ini Berarti mulai Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari nganti sak niki niki. Dianggap apa jenenge? Tauhid apa? dianggap tauhid. Oh, tauhid itu setan. Ya sampean salah. Ya kalau sampean api-apian ya wis ah. Wong wong NU Buddha ya Yusuf gaul mbekene NU. Napa namine? Katolik, Kristen, Hindu, malah Konghucu. Iso kan. Sampean oh Islam kok orang iso itu, Mesti sampean sing salah. Wah, oh, eh, wapian kan biyen kok. Lah enggak, kan, kan dari dulu itu tidak ada apa, tidak ada masalah kok. Tidak ada masalah dengan pihak-pihak lain, tidak ada pernah tidak ada masalah. Kok sekarang ada masalah? Kok mereka yang musuh ini kok mereka. Pertama karena ngukrik-ngukrik NKRI Indonesia kedua ngukrik-ngukrik apa keberagamaannya orang NU yang selama ini sudah dijalankan mulai zaman Wali Songo nanti saat ini diukrik-ukrik gara-gara ya mbak eh mau Quran terjemahan tak yang greget nawong dong? kini sing ngaji ya ana ya ini malah terus Kiai Hasan Hariri gurune niku nyambung-nyambung hamtek Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan awake dhewe nguri-nguri mawon kok. Nek disalahno karek nyalahno kiyaine ngoten mawon. Kangge sampean santine Kiai Hari, Hasan Hariri. Sampeyan salahno Kiai Hasan mawon. Kula melok Kiai Hasan ben Kiai Hasan sing disengeni malaikat. Mari Hasan mundur. Ben tuh mundur terus. Yang baik emang kerak muni, "Oh, saya itu santrinya kayak bisir ya ngono ya Mbak ya Mas." Ya. Ben diurus Kiai Bisri. Hmm, kepenak. Data sampai di bid'ah nongonae lara lorati ini. <laughs> Wong sing ngarani bid'ah ya ora pati ngerti bid'ah ya. Bid'ah iku kon ndi kowe ngerti nek bid'ah? Kok Quran hadis endi Quran iki? Didurane eh, Quran itu begitu lak cetakan itu apa cetakan di niku Quran itu. pustaka apa ngono iku lho. Lumangsane Quran itu? cetakan pustaka anu Solo niku. Bandung barang ngono. Iku jarine Quran. Quran biyen niku ora ngono kuwi tulisane. Ora ngono kuwi tulisane. Biyen ora ana titike. Quran niku biyen hafalan. Mergo wong biyen menika andalannya adalah hafalan. Mulane akeh sing ora iso maca ummi niku ora iso maca, ora iso nulis termasuk kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ummi. Tapi ummi itu juga merupakan kebanggaan. Ummi itu kebanggaan. Mulanya Quran menika ditulis baru belakangan saja, baru belakangan. Pada zaman Sayyidina Utsman itu pun tanpa titik. Tanpa titik, apa menek harokat tanpa titik fungsinya hanya untuk ngelingno apalan mae. Lah nek fungsinya kanggo maca bingung sampean. Iki fakbalu balu apa fak tulu? Wong renggete padha, gak ana titike. Titik-titik Quran niku bid'ah. kalau kate mbae bid'ah diperlukan. Ini gak gelem bid'ah bid'ah, ini gak gelem bid'ah bid'ah, Quran aja mbok dulu, Quran kuwi. Apalan kuwi? Mendem dik ini. golek perkara aku wis mlaku ya ana ya jaga, jajak diuker tembak niku iku sing manakno pengaitno terus tak niki nggih muring-muringan niku. Biyen wong NU niku apian ngono ora pati muring-muringan. Dilokno barang yes, ya menengai ae mesem ya wis ah, bener kowe, bener kupek kowe ngono. Sono. Sakniki niki rada ngamukan wong NU. Itu <laughs> Kiai Hasan hari ini barang wis meh gak sabar ngono dari. <laughs> ya Allah setengah loro Masya Allah Ora krasa setengah loro mau blodak gladuk ngene. Terus menika sing sakit kuwaturaken punah pokoke sing jenenge Islam sana iki Islami awake dhewe sing gawene dilakoni ya ngaten iki lah. Pokoke wis ah wis ngene iki. Ditampa karo Gusti Allah, tampa, wis ditampa. Ngene gak ditampa sing ditampa sing piye? Hah? Ora Gusti Allah niku apian sampean husnudzon mawon karo Gusti Allah. Gusti Allah ku apike eh, ra karuman ya Allah. <laughs> Oh, sampean niku mestine kan kiblate ra Borobudur. Eh. Lah kok kiblate Ka'bah niku lumayan sampean masyaallah. <laughs> Dadi pun amen rasa petentengan negara Gusti Allah taala. Karo sepadha mau padha mawon dijaga. Mergo merawasi nih nek MBN sepadha-padha ora dijaga mangke sing dadi ganjelane awake dhewe teng ini akhirat niku ora perkara awak dhewe kali Gusti Allah, tapi awak dhewe karo padha-padha niku. Niku sing makna bahaya. Mulane Kanjeng Rasul dawuh sing di pendet kali pendahulu-pendahulu kita adalah mangkanat indahu malumatun li akhihi fi irdihi au fi syai'in fal hul yauma qabla alla yakuna dinarun wala dirhamun ila akhirih hadis sahih riwayat muslim Bukhari itu saking Abu Hurairah hmm. dalil lagi aku biasanya aku larang-larang dalil suwe gak tahu dalil mangkanat indau mazlumatun li akhihi fi irdi sing duwe ganjelan duwe kesalahan ning dulure boh persoalan kehormatane apa-apa ae supaya jaluk halal saiki uga saiki uga niku artine ngalam dunya niki mumpung dhuwit isih payu qabla allayakuna dinalun wala dirham sadurunge dinar dirham ora payu nek sakniki isih payu kulon duit salah kali Pak Hasan Pak Hariri kulon jaluk ngapuro, mboten pulon ngapuro, kula amplopi ya Mbak ditemek amplopnya kok tipis orang iso misalnya ora iki amplope bareng ditemek kok rata kandel ya mbake genti orang, ya jadi pindoni ya nah. tapi yang penting kasil Naik teng dunia niku si payung, Tapi nanti ada hari di mana sudah tidak ada gitu. Nah niku sing melawasi mulane fal yatahallalhul yaum. Kalau kita niku sing diambil dari halal bihalal itu dari fal yatahallalhul yaum. Nek kalau Gusti Allah ini usah gampang gampang Gusti Allah. betul gampang aja, tapi memang gampang tenang. Gusti Allah niku gampang. sampai dosa kali Gusti Allah niku orang usah istighfar. Getun ngoten mau di ngapura. Lho. Gusti Allah apa? kali menusa sampean. Wis njaluk ngapura niku lho. Terus dieling-eling. Jadi nah, pesen kula nggih niku. Ning Gusti Allah yo, yo saya apik tenang, tapi karo menuso, luweh hati-hati maling ya hati-hati malu jangan ngantek kualik. jangan ngantek kualik. Karo sing apian petentengan, karo sing gak kenean sembranan. Sing gak kenean iku menusa sembranan. Sing apian kaya Gusti Allah petentengan, kualik. Jadi diimbangkan. Dengan demikian awake EDW niki urip iso harmoni kepenak peng mikir ekonomi wis rai, dah tak iseh ditambah-tambahi mikir sing liar liyane pun beragama yang nikmat beragama yang nikmat Gusti Allah kok tidak memberatkan litasko itu tidak mongko dikongkon rekoso niku mboten malah Gusti Allah dawuh yuridu bikumul yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra ora mandek yuridu Allahu bikumul yusra mandek boten isih ditambahi wala yuridu bikumul usra Amin beragama sing penak mawon sing penak sing kaya ajarane kiai-kiai dhisik-dhisik niku mumpun nah rasa pertentangan rasa macem-macem pun niku mawon rasa bingung ya marang ning kiai ngaten mawon ya ampun kepenak mangke jawabane kiai piye tanggung jawabe kiai ngaten mawon padha karo soal sembayang sembayang kok kangelan arep maca ayat Apalagi kok kulhu mbekan ina atau ina ton wis orang ning masjid mawon makmun kiai pun yang macanan sampean kurang bener-bener itu SP ben ditanggung imame enak pun enak sing kepenak mawon beragamalah dengan enak wong agama niki rahmatan lil alamin kok kok dinggo rekoso-rekosonan ngantek dinggo tukaran kalau dulur barang ngoten niku mboten bener Maten ye, Maten pun setengah loro. maten <clears throat> kirang langkunge nyun ngapunten kurang dawa dawakno dhewe kedawan sampai nungkret ya Mbah. <laughs> Wallahu yuwaffiquna ila ma fi khairul Islam wal muslimin, khairun nahdhatil ulama wan nahdin wa khairu Indonesia wa Indonesiin wa azim li wa lakum. Wassalamualaikum minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh